melanjutkan ke pasal yang berikutnya masih menjelaskan tentang perang badar di mana Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menerangkan tentang jumlah kaum muslimin yang menghadiri perang badar berkata al-hafil imaduddin abul fida ismail ibn umar syahir ibn kathir rahimahullahu ta'ala faslun jumlah man hadara badran jumlah atau bilangan orang-orang yang menghadiri peristiwa perang Badar. Minal muslimin 300 wa bid'ata asyara rajulan. Adapun dari kaum muslimin yang menghadiri peristiwa perang Badar berjumlah 300 belasan orang. Minal muhajirin sittatun wa thamanuna rajulan dari kaum muhajirin mereka berjumlah 86 orang. Wa al ausi ahadun wasituna situna rajulan. Adapun dari kabilah Al-Aus dari kalangan Al-Ansar berjumlah 61 orang wa al Khazraji mi'atun wa sab'una rajulan. Dan dari kabilah Al-Khazraj berjumlah 170 orang. Jadi jumlah kabilah Al-Khazraj itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum Ansar dari kalangan suku Aus. Dan di sini Al-Hafiz menerangkan mengapa demikian. Kata beliau wa inna ma qalla rijalul ausi an adadil khazraj. Dan sesungguhnya lebih sedikitnya jumlah kabilah Aus dibandingkan jumlah kabilah Khazraj yang mengikuti peristiwa perang Badar wa in kanu ashadda minhum wa asbara 'inda liqa meskipun orang-orang yang berasal dari kaum Aus ya dari sisi uh, kekuatan mereka dan dari sisi sabarnya mereka dalam menghadapi peperangan itu lebih dibandingkan kaum Khazraj. Nah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang uh, memiliki keistiqomahan dan sabaran dalam menghadapi cobaan termasuk dalam peperangan. Ini suku Aus. Namun mengapa jumlah mereka lebih sedikit? Lianna manazilahum kanat fi awalil Madinah. Sebab tempat-tempat tinggal mereka ketika itu berada di uh, dataran tinggi di bagian awali di kota Madinah ya lebih mengarah kepada Najd artinya jauh dari dari pusat kota Madinah nah uh, disebutkan di sini di catatan kaki bahwa yang dimaksud al-awali al-qura al mujtamia haula al-Madinah min jihati Najd. Kampung-kampung yang mereka itu terkumpul di sekitar kota Madinah ke arah Najd. Yang paling dekat dari Madinah dari Al-Awari tersebut kurang lebih 2 mil. Sedangkan yang terjauh eh, delapan 8 mil. Jadi ini yang menyebabkan mereka lebih sedikit jumlahnya karena tempat mereka berjauhan. Sementara ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumumkan, tidak mengumumkan kepada seluruh para sahabat untuk mengikuti perang Badar. Dan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa tujuan awalnya bukan untuk berperang, namun tujuan awalnya adalah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam untuk mengambil harta-harta mereka sebagai ganti dari harta yang dirampas oleh mereka di Makkah. Itu tujuan awalnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada para sahabat yang hadir di sekitarnya. Sehingga yang yang mereka berada di tempat-tempat yang jauh tidak sampai kepada mereka berita tentang kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, mayoritas mereka dari suku Aus itu tinggalnya lebih jauh di daerah Al-Awali. Falamma nudibu ila al-khuruj tayassara dzalika ala al-khuruj. Maka tatkala mereka dianjurkan untuk keluar berperang yakni keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayassara dzalika ala al-Khazraj. Maka untuk kabilah Al-Khazraj mudah bagi mereka untuk segera mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liqurbi manazilihim karena dekatnya tempat tinggal tempat tinggal mereka dekatnya tempat tinggal tempat tinggal mereka ini sebab yang pertama ada sebagian para ulama mengatakan bahwa di antara sebabnya pula bahwa memang dari sisi jumlah suku Khazraj jauh lebih banyak dibandingkan suku Aus ini secara umum dari sisi jumlah suku Aus, suku Khazraj memang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan suku Aus. Sehingga wajar ketika yang mengikuti peperangan dalam peristiwa perang Badar dari kalangan Khazraj lebih banyak jumlahnya karena memang asalnya dari kabilah ini lebih besar dibandingkan kabilah Al-Aus. Wallahu taala a'lam. a'immatul maghazi was siyar fi ahli badrin wa fi 'iddatihim dan telah berselisih para ulama, para imam yang menjelaskan tentang peperangan dan sejarah tentang mereka yang mengikuti perang Badar dan tentang jumlah mereka yang mengikuti perang Badar. Wa fi tasmiyati ba'dihim dan dalam menyebut siapa nama-nama mereka yang mengikuti perang Badar seluruhnya. Ikhtilafan katsira. Banyak perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين dan e, di antara mereka yang menyebutkan para sahabat yang mengikuti peristiwa perang Badar nama-nama mereka adalah Az-Zuhri Musa bin Uqbah Muhammad bin Ishaq Demikian pula Al-Waqidi Sa'id bin Yahya. Demikian pula Al-Bukhari dan yang lainnya dari kalangan para ulama terdahulu yang menyebutkan nama-nama mereka. وقد فصلهم كما ذكرتهم Ibnu Hazm fi kitab السيرة له dan itu dirinci pula sebagaimana aku sebutkan dirinci pula oleh Ibnu Hazm dalam kitab Sirah dalam kitab Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hazm wa anna thamaniyatan minhum lam yashhadu badran dan Ibnu Hazm menyangka bahwa ada delapan orang dari mereka yang mereka pada hakikatnya tidak mengikuti perang Badar. yakni diri-diri mereka atau jiwa-jiwa mereka tidak menghadiri. Mereka tidak menghadiri peristiwa perang tersebut wa inna ma daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashumihim hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uh, memasukkan mereka ya dan mereka teranggap di antara orang-orang yang mengikuti peristiwa perang Badar jadi saham mereka ada di sana minhum Utsman wa Talha wa Sa'id bin Zaid. maka Ibnu Hazm menyebutkan di antara mereka yang tidak ikut perang Badar tapi mereka dianggap mengikuti peristiwa perang Badar adalah Utsman, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat yang mulia dari kaum Muhajirin dan mereka adalah sahabat-sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga di antara al-asyarah 10 sahabat yang mendapatkan jaminan al-jannah. Nah, walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan mereka tentu ada sebab. Di antara sebab seperti Uthman ibn Affan radhiyallahu an yang tidak mengikuti peristiwa perang Badar disebabkan karena Uthman radhiyallahu taala anhu beliau e, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga anaknya yang dalam keadaan sakit. Yang itu juga istri Uthman radhiyallahu an. Ruqayyah radhiyallahu taala anha Naam dijaga yang ketika itu dalam keadaan sakit oleh karena itu sepeninggal uh, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Badar uh, istri Nabi istri Uthman atau anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut meninggal ya dia meninggal jadi Uthman tidak mengikuti perang Badar tersebut karena udur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan kepada Utsman untuk tidak ikut serta karena menjaga istrinya yang itu anak Rasulullah alaihi salatu wassalam wa min ajalli man i'tana bidzalika min al-mutaakhirin asy al-imam al-hafiz Diyauddin Abu Abdullah dan di antara yang uh, yang paling bagus yang memperhatikan tentang siapa-siapa yang mengikuti peristiwa perang Badar tersebut dari kalangan para ulama yang terbelakang adalah Al-Imam Al-Hafidh Yauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah fa لهم lahum juz'an wa dhammanahu fi ahkamihi aidha di mana beliau e, mengkhususkan dalam risalah khusus tentang perang Badar dan beliau juga masukkan ke dalam kitabnya al-ahkam. Wa فكانت musyrikun كما iddatuhum kama qala alaihi salatu wassalam ma baina الألف. ila al Adapun kaum musyrikin jumlah mereka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan antara uh, eh, 900 sampai 1000 ya ini sudah pernah kita jelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkirakan jumlah mereka dari makanan mereka, dari makanan yang mereka makan, sembelihan yang mereka sembelih setiap harinya. Maka Nabi Ali Alaihi Wasallam mengatakan mereka berjumlah e, antara 900 sampai 1000 orang. Dan benar apa yang disebut oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam. Jadi jumlah mereka tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin. Wa qutila minal muslimina yawma idzin arba'ata asyara rajulan. Dan terbunuh dari kaum muslimin ketika itu ada 14 orang. Sittatun minal muhajirin wa sittatun minal khazraj wa thnani minal aus. Enam orang dari kaum muhajirin, enam orang dari kaum khazraj dan dua orang dari uh, kabilah al-aus. Jadi 14 orang seluruhnya dari kaum muslimin. Wa kana awwal qatilin yawma idzin Mihja' maula Umar bin Khattab. Dan kaum muslimin yang pertama kali terbunuh pada saat itu adalah Mihja' yaitu maulanya Umar bin Khattab. Wa qila rajulun minal ansar. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali terbunuh seorang dari kalangan Ansar ismuhu yang bernama Harithah bin Suraqah. Ini jumlah yang terbunuh dari kaum muslimin. Wa qutila minal musyrikina sab'un. Adapun dari kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 70 orang. Berjumlah 70 orang. Wa qila aqal, ada yang mengatakan kurang dari itu. Wa usira minhum mithlu dzalika aidan. Fa usira minhum mithlu dzalika aidha dan yang dijadikan sebagai tawanan di antara mereka orang-orang musyrikin seperti itu pula jumlahnya yakni ada 70 tawanan dan disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an beliau mengatakan wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu asabu minal musyrikina yawma badrin arba'ina wa mi'ah sab'ina asiran wa sab'ina qatilan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka berhasil menangkap dari kaum musyrikin dalam peristiwa perang Badar itu berjumlah 140 orang. 70 orang jadi tawanan dan 70 orang yang lain terbunuh dalam perang Badar. Nah, jadi ini nas yang menunjukkan bahwa mereka berjumlah 70 orang yang terbunuh dan 70 orang pula yang dijadikan sebagai tawanan dari kaum musyrikin. Dan ini semuanya tentu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang lebih besar jumlahnya dan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min sya'ni Badr wal Asra fi Syawal. Dan selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai seluruhnya sampai kemudian beliau meninggalkan daerah Badar bersama dengan tawanan-tawanan tersebut dalam pengurusannya seluruhnya selesai di bulan di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka kembali ke kota Madinah, lalu kemudian di uh, setelah itu kejadian-kejadian yang berikutnya, sebagaimana yang akan disebutkan oleh Eh, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dan dalam kejadian perang badar ini banyak sekali ibrah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil namun di sini kita akan menyebutkan beberapa uh, hikmah dan beberapa pelajaran yang penting untuk kita ambil dari peristiwa perang badar ini di antara hikmah dan pelajaran yang uh, dapat kita petik dari peristiwa perang Badar di antaranya adalah bolehnya uh, bolehnya melakukan nikah ya terhadap musuh ya yakni apa ya uh, bolehnya yakni nikah ya ini semacam apa membuat mereka kapok ya dengan dibunuhnya mereka ya direndahkannya, dikuasainya mereka, itu namanya nikaya, ya. Nah, menjadikan mereka itu benar-benar terkalahkan, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang direndahkan. Ini diperbolehkan dengan membunuh e, kaum lelaki di antara mereka yang mengikuti peperangan dan mengambil harta-harta mereka dan mendatangkan rasa takut pada jalur-jalur atau jalan-jalan yang mereka lalui. Ya. Karena ini termasuk dalam bentuk irhab, irhabul adu, menakut-nakuti musuh. Naam, menakut nakuti musuh. Oleh karena itu eh, Allah Subhanahu wa taala ketika itu menghendaki agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka menjadikan orang-orang kafir benar-benar mereka itu tidak berkutik di hadapan kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat sebagian teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika lebih memilih eh, orang-orang kafir itu ditebus, ditebus dengan harta dibandingkan eh, membunuh mereka. Nah, maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Semestinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menghukum mereka ya, merendahkan mereka sehingga menjadikan orang-orang kafir itu benar-benar lemah menjadi lemah nah barulah kemudian ada hukum-hukum berkenan tentang tebusan nah, ini diperbolehkan demikian pula perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat ketika mereka hendak mencegat orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa harta ya, yang membawa hasil dari perdagangan mereka dan harta-harta yang mereka bawa dari negeri Syam maka ini semua menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan ya terhadap orang-orang kafir harbi dengan tujuan untuk melemahkan mereka melemahkan mereka naam e, dari sisi ekonomi mereka demikian pula secara batinnya mereka mereka takut kepada kepada kaum muslimin. Demikian pula di antara hikmah adanya peristiwa perang Badar ini atau di antara hukum yang bisa diambil diperbolehkannya menggunakan mata-mata. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim mata-mata untuk memperhatikan keadaan musuh dan untuk menggagalkan strategi musuh. Dan di antara faedah dari peristiwa perang Badar ini Eh, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengedepankan adanya asyurah, adanya musyawarah sebelum mengambil sebuah tindakan. Memang betul Nabi alaihi salatu wassalam beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu merupakan hal yang mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah agar mendapatkan berbagai keputusan-keputusan terkhusus dalam hal peperangan menyikapi e, kejadian-kejadian yang perlu segera disikapi dalam peristiwa perang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik kaum muslimin dan mengajarkan kepada mereka satu adab dalam menyelesaikan sebuah persoalan yaitu asyurah bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu sisi beliau sebagai seorang Rasul, wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi, beliau sebagai rasul. Namun dari sisi yang lain beliau adalah manusia biasa. Dari sisi yang lain beliau adalah manusia. Beliau kadang-kadang lupa, beliau kadang-kadang keliru. Inna maana basyarun usibu wa ukhti. Saya ini hanyalah seorang manusia dan sifat dasar manusia benar dan salah, bisa berbuat kesalahan. Dan demikian pula dalam hal sifat beliau sebagai manusia kadang-kadang beristihad. Beristihad ya. Sebagai sifat beliau manusia berpendapat. Nah, hanya saja beliau yang memiliki keutamaan sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak sama dengan yang lain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beristihad atau berpendapat apabila tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan bahwa istihad beliau benar. Pendapat beliau benar. Jika tidak mendapatkan teguran namun terkadang beliau beristihad lalu beliau keliru sebagai seorang manusia maka dalam hal-hal yang seperti ini kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keliru dan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan membenarkan langkah-langkah Nabi Allah Alaihi Assalatu Wassalam. Ini yang membedakan. Ya. Oleh karena itu dalam peristiwa perang Badar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan yang namanya musyawarah dalam hal mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr dan hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka dalam menentukan satu keputusan dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah asy-syura ayat 38 walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum orang-orang yang mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat dan menyelesaikan perkara mereka dengan bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah di antara mereka. Jadi ini perintah dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang saleh adalah mereka yang senantiasa bermusyawarah Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bermusyawarah dengan uh, para sahabatnya seperti dalam peristiwa perang Badar di tempat mana pada saat mereka hendak mengambil posisi ya mengambil posisi mata air yang ada di Badar apakah yang terdekat dari kota atau yang paling paling jauh dari kota agar kemudian orang-orang kafir uh, tidak mendapatkan uh, mata air sehingga mereka tidak bisa meminum air di Badar. Nah, pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang terdekat, maka terjadilah dialog beliau dengan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan lalu kemudian di, uh, diusulkan oleh sahabat tersebut agar lebih memilih tempat yang jauh dari dari Madinah. Nah agar kemudian menguasai uh, daerah mata air yang ada di Badar. Demikian pula dalam peristiwa perang Uhud, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah Taala, apakah menghadapi orang-orang kafir itu dengan yakni menunggu mereka masuk ke kota Madinah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang keluar menghadapi mereka. Ya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dalam peristiwa perang Ahzab ya lalu kemudian Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu yang mengusulkan agar digali parit. Nah, dan parit ini benar-benar e, sangat bermanfaat dalam peristiwa tersebut yang menyebabkan orang-orang kafir terhalangi untuk menguasai kota Madinah. Dan demikian seterusnya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan" Aksara masyuratan di ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini ma'asyiral rahimakumullah hadis ini uh, dilemahkan oleh sebagian para ulama disebabkan karena ada uh, dalam sanadnya yang menunjukkan kelemahan riwayat ini. Namun secara makna ini menunjukkan kebenaran. Karena e, dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali kita mendapati di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya bermusyawarah dan ini diikuti oleh para sahabat setelahnya Abu Bakar Siddiq pada saat beliau menjadi khalifah beliau bermusyawarah dengan para sahabat dengan Umar bin Khattab dan yang lainnya demikian pula Uthman demikian pula Eh, Umar bin Khattab, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum mereka dikenal sebagai para sahabat yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini. Dan di antara uh, faedah dari peristiwa perang Badar ini diperbolehkannya perang tanding dan itu dengan izin penguasa tentunya sebelum terjadi peperangan, perang berkecamuk. Maka diperbolehkan uh, ada perang tanding satu lawan satu atau dua-dua sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa perang perang Badar. Dan di antara faedah dari peristiwa perang Badar dihalalkannya ghanimah, harta rampasan perang bagi umat ini. Dan ini merupakan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi faedah-faedah dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar namun ini insyaallah taala cukup dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin